Ada muharramat kabair, ada muharramat yang merupakan sagair. Ada perkara haram-haram yang disebut dengan kabair, dosa-dosa besar. Dan ada muharramat yang disebut dengan sagair, dosa-dosa kecil. Thumma hiya min haitsul 'uquba 'ala man irtakabaha tanqasimu ila thalathati aqsam. Demikian pula kalau dia dari sisi hukumannya maka terbagi pula menjadi tiga bagian.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 Karena bin a'azakumullah. Wa ghairi dhalika min anwa'il wa'id dan lain-lainnya dari ancaman-ancaman. Karena bin a'azakumullah disebutkan keakhir riba seperti makan riba, makan harta riba atau makan hasil judi Waghairi dhalik. Tidak ditentukan hukum hudud. Ya. Tetapi diancam dengan ancaman akhirat.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 Ajma'a al ulama. Bagaimana dengan tagrib Karena disebutkan hanya dalam hadis. Jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama menyatakan bahwa ini adalah dari Rasulullah SAW. Dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka jumhur menyatakan juga dengan tagribu am.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 Maka kaum muslimin yang saya hormati. <clears throat> disebutkan dalam ayat yang pernah dihafal dan kemudian dimansuhkan lafadznya adalah ayat yang berbunyi wasyaykhu wasyaykhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan minallahi wallahu azizun hakim wasyaykhu wasyaykhatu ungkapan syekh untuk menunjukkan bahwa dia sudah muhsan Bukan pemuda-pemudi, bikir, perjaka dan perawan, bukan.